bahwasannya tauhid itulah kewajiban kita yang terbesar di muka bumi ini yaitu memurnikan ibadah hanya kepada Allah yang satu saja sebaliknya lawan daripada tauhid yaitu dosa syirik adalah dosa yang terbesar dosa yang paling Allah murkai dosa yang paling berbahaya oleh karena itu jemaah sekalian bab ini akan menjelaskan kepada kita tentang pentingnya mendakwahkan tauhid. Karena apabila kita sudah mengerti tauhid adalah kewajiban terbesar, sebaliknya syirik yang merupakan lawan daripada tauhid adalah dosa terbesar. Maka wajib bagi kita untuk lebih mendalami mempelajari hakikat tauhid agar kita dapat mengamalkan tauhid dengan sebenar-benarnya dan juga mengenal kesyirikan agar kita tidak terjerumus di dalam dosa syirik. Kemudian yang tidak kalah penting setelah itu jamaah sekalian, setelah kita mempelajari ilmu tauhid, mengamalkannya dalam hidup kita, maka jangan lupa kita punya kewajiban untuk mengajarkannya kembali. Kita punya kewajiban untuk mengajarkannya kembali. Makanya pada bab yang keenam ini penulis kitab tauhid Syekh Muhammad bin Sulaiman rahimahullahu taala berkata, bab doa ila syahadati alla ilaha illallah." Bab kewajiban berdakwah kepada tauhid atau kepada syahadat la ilaha illallah. Beliau menyebutkan sebuah ayat dalam Al-Qur'an yaitu surat Yusuf ayat ke-108. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Kul هذه sabili أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن man وسبحان الله وما أنا من المشركين kata Allah Subhanahu wa taala katakan wahai Muhammad katakan kepada umatmu hadhihi sabili inilah jalanku ad'u ila aku mengajak kepada Allah ala basiratin di atas ilmu ana wa manittaba'ani aku dan orang-orang yang mengikuti aku juga mengajak kepada Allah wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin dan maha suci Allah serta aku tidak termasuk orang-orang yang mempersekutukannya surat Yusuf ayat ke-108 Jemaah sekalian yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kepada umatnya menyampaikan kepada mereka jalan yang beliau lalui atau tugas beliau di muka bumi ini. Tugas manusia yang paling mulia dan tugasnya orang-orang pilihan yaitu ad'u ilallah aku mengajak kepada Allah maksudnya mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah memurnikan ibadah hanya kepada Allah mengajak manusia senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya inilah jemaah sekalian jalan kehidupan Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga jalan kehidupan seluruh para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam manusia-manusia terbaik orang-orang pilihan yang Allah utus ke muka bumi ini sebagai teladan dan orang-orang yang paling Allah cintai mereka datang kepada umat manusia untuk mendakwahkan tauhid sebagaimana juga dalam surat An-Nahl ayat ke-36 Allah Subhanahu wa taala berfirman walaqad ba'athna fi kulli ummatir rasula an i'budullaha wajtanibut tagut dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul setiap rasul menyerukan wahai kaumku sembahlah Allah saja dan jauhilah togut. Togut itu adalah segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tegaskan dalam ayat ini bahwa seluruh para nabi dan rasul diutus ke muka bumi ini untuk mendakwahkan tauhid, untuk mengajak manusia menyembah hanya kepada Allah yang satu saja. Ya, hanya saja jemaah sekalian perbedaannya Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW, diutus untuk seluruh umat manusia. Sedangkan para nabi terdahulu hanyalah diutus untuk kaumnya saja. Sampai-sampai kadang di dalam satu zaman ada beberapa orang nabi. Contohnya di masa Nabi Ibrahim alaihissalam ada juga Nabi Lut alaihissalam. Di masa Nabi Musa, ada Nabi Harun, ada Nabi Khidir. Di masa Nabi Isa ada Nabi Yahya. Iya. Para nabi dan rasul terdahulu diutus khusus untuk kaumnya. Dan juga jemaah sekalian, umat terdahulu terutama Bani Israel dahulu Allah muliakan mereka. Tetapi mereka ingkar kepada Allah maka mereka menjadi makhluk yang paling hina di sisi Allah. Sebagaimana Allah katakan dalam surat al bayyinah "Ulaika hum syarrul bariyah." Mereka itulah seburuk-buruknya makhluk. Padahal sebelum itu Allah berikan kepada mereka kemuliaan. Di antara kemuliaan mereka jemaah sekalian, apabila meninggal nabi mereka, langsung Allah gantikan nabi yang lain sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kanat banu Israil tasusuhumul anbiya kullama halaka nabiyyun khalafahu nabi dahulu Bani Israel selalu dipimpin selalu dibimbing oleh para nabi setiap meninggal seorang nabi diganti nabi yang lain namun sayang mereka tidak bersyukur mereka mengingkari para nabi dan rasul yang diutus kepada mereka bahkan mereka memusuhi sampai membunuh. Waqat lihimul anbiya bighairi hak. Allah katakan kebiasaan Bani Israel itu membunuh para nabi tanpa hak. Dan mereka berusaha, yang terakhir mereka berusaha membunuh Nabi Isa alaihi salam. Dan mereka berkata, "Inna qatalna al-Masiha Inna qatalna inna qatalna al-Masiha Isa bin Maryam Rasulullah." Kata mereka, "Kami sudah membunuh Al-Masih, Isa bin Maryam utusan Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala membantah mereka, "Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum." Mereka tidak membunuhnya, tidak pula menyalibnya, melainkan hanya diserupakan kepada mereka. Jadi Allah serupakan seseorang seperti Nabi Isa alaihissalam, dialah yang mereka bunuh. Siapa yang Allah serupakan jemaah sekalian? Dialah otak pembunuhan Nabi Isa alaihissalam. Dia yang paling bersemangat memimpin pembunuhan Nabi Isa alaihissalam. Justru dialah yang Allah serupakan wajahnya dengan Nabi Isa alaihissalam dan dialah yang mereka salib. Iya. Jadi itu keutamaan Bani Israel dahulu. Namun jemaah sekalian, Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk umat akhir zaman. Setelah beliau diutus, tidak ada lagi nabi yang lain. Bahkan kata beliau, andaikan Nabi Musa masih hidup, dia pasti menjadi pengikutku. Makanya Nabi Isa alaihissalam akan turun di akhir zaman, beliau tidak membawa syariat yang baru. Tidak pula menerapkan syariat yang pernah diturunkan kepada beliau. Melainkan menerapkan syariat Islam, syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jemaah sekalian, ketika ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus, tidak ada lagi nabi yang lain Terlebih lagi setelah beliau meninggal dunia. Makanya kalau ada yang mengaku sebagai nabi, dia sudah pasti pendusta. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ba'di dajjaluna kadzabuna." Salasun kulluhum yaz'umu annahu nabiyyun. Akan datang sepeninggalku para dajjal, para pendusta besar, mereka ada 30 orang. Setiap dari mereka mengaku sebagai nabi. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, la nabiyya ba'di tidak ada nabi sepeninggalku. Oleh karenanya jemaah sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala mempersiapkan umat Islam untuk melanjutkan tugas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah di antara kemuliaan umat Islam yang melebihi umat-umat yang lain. Walaupun tidak ada lagi Nabi bersama kita, tetapi Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah tegaskan dalam ayat ini, katakan wahai Muhammad kepada umatmu, inilah jalanku, aku mengajak kepada Allah. Siapa lagi jamaah sekalian yang mengajak kepada Allah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal dunia? Tidak lain adalah umatnya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menegaskan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian wahai umat Islam adalah umat terbaik yang dikeluarkan untuk manusia. Jadi setelah Bani Israel tidak bersyukur, maka Allah cabut kenikmatan dari mereka dan Allah jadikan umat Islam sebagai umat yang terbaik melebihi umat manapun. Tetapi ada syaratnya jemaah sekalian untuk menjadi umat yang terbaik. Kata Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat terbaik yang dikeluarkan untuk manusia karena kalian memerintahkan yang ma'ruf dan melarang kemungkar dan beriman kepada Allah. Ini syarat menjadi umat terbaik. Kalau kita melihat kemungkaran harus kita larang dan kita harus mengajak kepada yang ma'ruf, yang baik. Dan ketahuilah jemaah sekalian, setinggi-tingginya kemakrufan, sebesar-besarnya kebaikan adalah tauhid. Memurnikan ibadah hanya kepada Allah, jaminan keselamatan di dunia dan di akhirat. Sebaliknya, kemungkaran yang paling besar, kemungkaran yang paling Allah murkai adalah syirik. Maka ini yang harus lebih kita bersemangat untuk mendakwahkannya, mendakwahkan tauhid dan melarang kesyirikan. Maka <laughs> baik. Jemaah sekalian, dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita jalan yang dilalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ad'u ilallah, aku mengajak kepada Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan hakikat dakwah beliau. Ternyata dakwah beliau bukan sembarang dakwah. Ala basiratin. Melainkan di atas basirah. Basirah itu artinya ilmu. Tetapi asal katanya dari kata al-basar. Maknanya penglihatan. Maksudnya apa? Ilmu yang menjadi dasar beliau berdakwah adalah ilmu yang sangat terang Ilmu yang sangat jelas sampai-sampai seperti terlihat di depan mata. Makanya dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah yang dimaksud dengan basirah adalah a'la darajatil ilm. Tingkatan ilmu yang paling tinggi. Maksudnya apa? Sebelum kita berdakwah, kita dituntut memiliki ilmu terlebih dahulu. Tidak boleh kita menyampaikan kecuali sesuatu yang berdasarkan ilmu. Dan ulama menjelaskan ilmu yang dimaksudkan di sini mencakup tiga macam ilmu. Maka dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dakwah yang dibangun di atas dasar ilmu. Bukan modal semangat saja untuk membuat perubahan, untuk melarang yang mungkar. Karena kalau modal semangat saja bisa jadi kita hanya mendatangkan kerusakan bukan perbaikan. Baik. Jadi ilmu yang dimaksudkan di sini mencakup tiga macam ilmu. Yang pertama, ilmu tentang apa yang akan kita sampaikan. Yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Itu yang dimaksud dengan ilmu. Ilmu agama. Itu yang kita dakwahkan. Satu ajaran yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW menurut pemahaman Ahlus Sunnati wal Jamaah yaitu pemahaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dan pengikut-pengikutnya sampai hari kiamat. Ini yang dimaksud dengan ilmu. Sampai-sampai kata Imam Syafi'i rahimahullah, al-ilmu ma qala Allah wa qala Rasul wa qala sahaba wa ma siwa dzalika waswasatu syaitan. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, ilmu itu maksudnya ilmu agama adalah ucapan Allah dan ucapan Rasulnya serta penjelasan para sahabatnya. Selain itu adalah waswas syaitan, gangguan syaitan, godaan syaitan. Sebagaimana juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan." Kitab Allah wa sunnat Rasuli. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Kalian tidak akan tersesat apabila kalian berpegang teguh dengannya, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Al-Quran dan hadith. Itu yang harus menjadi pegangan. Siapa yang berpegang teguh dengannya, dia tidak tersesat. Artinya, siapa yang tidak mengikutinya, maka dia akan tersesat. Jadi, ini yang kita sampaikan. Sehingga kita tidak boleh menyampaikan sesuatu, kecuali kita yakin. Ini ajaran berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita menyampaikan sesuatu, yang bukan berasal dari Al-Quran dan Sunnah, kita bukannya berdakwah tapi menyesatkan namanya. Ya. Dan jamaah sekalian, subhanallah, betapa besarnya pahala berdakwah. Kenapa jamaah sekalian? Karena setiap orang yang mengikuti kita, kita akan dapat bagian pahala. Semakin banyak orang yang mengikuti, semakin banyak pahala kita. Terlebih lagi di masa ini, sudah begitu mudah kita menyebarkan dakwah. Tidak harus apa namanya pintar ceramah. Nah ini juga yang perlu diluruskan. Dakwah itu nggak harus orang jadi ustadz terlebih dahulu, atau pintar ceramah, atau bisa pidato tidak. Yang penting dia sampaikan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Boleh dia sampaikan langsung secara pribadi atau melalui surat, melalui WhatsApp, melalui media-media sosial itu juga bagian dari dakwah. Kita sampaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu." la yang kusudhalika min ujurihim syai'an. Siapa yang mengajak kepada petunjuk atau mengajarkan satu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Jadi subhanallah, semakin banyak yang mengikuti apa yang kita sampaikan, pahala kita semakin banyak. Jadi ini termasuk kenikmatan yang sangat besar. Iya. Dan itu akan terus mengalir walaupun kita sudah meninggalkan dunia ini. Dan itulah yang dimaksud dengan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang pahalanya akan terus mengalir walaupun kita sudah meninggalkan dunia ini. Sementara kita sendiri menyadari Perjalanan kita sangat panjang, perjalanan setelah kematian kita membutuhkan bekal, maka dengan berdakwah ini termasuk sebaik-baiknya bekal. Tapi pastikan yang kita sampaikan berdasarkan dalil. Kalau kita menyampaikan sesuatu yang tidak berdasarkan Al-Quran, tidak pula hadis Rasulullah SAW yang sahih, maka itu namanya kita mengajak kepada kesesatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita. Man da'a ila dolalatin. Kana lahu minal ismi mithlu asami man tabi'ahu la yang dzalika min asamihim syai'an. Siapa yang mengajak kepada perbuatan sesat? Perbuatan yang tidak berdasarkan ilmu. Tidak berdasarkan ayat Allah, tidak pula hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka dia akan menanggung dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Jadi subhanallah, ini bahaya besar. Kalau kita menyampaikan sesuatu yang salah, kita juga dapat bagian dosa. Ya, sama saja apakah kita sampaikan kepada anak kita atau kepada tetangga kita atau kepada siapa saja. Kalau mereka mengamalkan dosa yang kita yang kita sampaikan, kita dapat bagian dosa. Semakin banyak orang yang mengikutinya, semakin banyak dosa kita. Jadi harus pastikan apa yang kita sampaikan berdasarkan dalil. Ini ilmu yang pertama. Kemudian ilmu yang kedua, ilmu tentang cara menyampaikan. Yaitu dengan hikmah dan nasihat yang baik. Dan kalau perlu didebat, maka debat dengan cara yang terbaik. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat An-Nahl, Udu'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah kepada jalan Robmu dengan hikmah, yaitu dengan kelembutan. Kemudian dengan nasihat yang baik. Nasihat yang baik itu kata para ulama termasuk tergib wa terhib. Berikan motivasi dan ancaman. Maksudnya sampaikan ayat-ayat dan hadis tentang motivasi surga dan ancaman neraka. Itu namanya nasihat yang baik. Kemudian wajadilhum billati hiya ahsan. Debatlah dengan cara yang terbaik. Maksudnya kalau disampaikan dengan lemah lembut gak mempan, disampaikan dengan nasihat yang baik gak mempan, yang terbaik tapi bukan debat kusir. Bukan debat dengan kata-kata kasar. Ya, seperti yang banyak kita dengarkan dan banyak kita saksikan terutama di era medsos. Orang berdebat di Facebook dengan menggunakan kata-kata yang tidak pantas, mencaci maki, kasar, itu nggak pantas digunakan sebagai metode untuk mendakwahkan Islam kepada orang kafir sekalipun. Itu hanya membuat mereka membenci Islam dan lari dari Islam. Sampaikan dengan kelembutan. Iya. Kalau perlu didebat, maka debat dengan cara yang terbaik, dengan ilmu, dan dengan hikmah, dengan kata-kata yang santun supaya mereka dapat menerima kebenaran. Inilah tiga cara menyampaikan. Ya. Kemudian ilmu yang ketiga yang perlu kita miliki adalah ilmu tentang kondisi orang yang kita sampaikan dakwah. Kira-kira bahasa apa yang pas untuknya? Kira-kira ilmu apa yang sangat dia butuhkan? maka tentunya pada umumnya manusia membutuhkan ilmu tauhid. Ini pada umumnya. Kemudian bagaimana dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Dan tadi kita katakan tiga metode dengan hikmah, nasihat yang baik dan debat. Kata para ulama, tiga metode ini untuk menghadapi tiga macam manusia. Yang pertama dengan hikmah untuk menghadapi orang yang senang dengan kebenaran. Ketika kita sampaikan sekali, dia langsung terima. Orang ini namanya penuntut ilmu agama. Senang, pencinta kebenaran. Yang kedua, dengan nasihat yang baik. Nasihat yang baik itu, kata Imam Luqayyim rahimahullah, tergib dan terhib. Berikan motivasi. Sampaikan kepadanya ayat-ayat tentang pahala Allah, surga Allah. Atau sebaliknya, berikan ancaman Ingatkan kepadanya azab Allah. Ini kepada orang yang jenis kedua. Dia itu akan menerima kebenaran, tapi setelah ditekan terlebih dahulu. Maksudnya diberikan penekanan, ini penting kamu terima. Kalau tidak hati-hati, kamu akan mendapatkan azab. Nah, orang yang ketiga yang menentang. Ya, disampaikan yang baik, dia menentang, dia berdebat. Maka wajadilhum billatihi ahsan. Debatlah dengan cara yang terbaik. Jadi inilah tiga macam ilmu yang kita perlukan di dalam dakwah. Kemudian dalam ayat ini Allah menegaskan ana wa manittaba'ani. Katakan kepada mereka wahai Muhammad, aku dan pengikutku atau orang-orang yang mengikuti aku juga berdakwah kepada Allah di atas ilmu. Artinya jamaah sekalian, sebagaimana dijelaskan para ulama mufassirin, orang yang sudah mengetahui satu ilmu agama dan mengamalkannya dia belum dianggap sebagai pengikut Rasul sampai dia menyampaikan dakwah. Dia mengajarkan ilmu tersebut. Kita sudah tahu solat lima waktu itu wajib misalkan. Walhamdulillah kita sudah mengamalkannya. Maka kata para ulama, ayat ini menunjukkan kita belumlah dianggap sebagai pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kita menyampaikan kepada orang lain atau mengajak kepada orang lain untuk melakukan sholat. Karena ayat ini menegaskan ana wa manittaba'ani. Aku dan orang-orang yang mengikuti aku juga mengajak kepada Allah berdasarkan ilmu. Kemudian jemaah sekalian, di bagian akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Katakan wahai Muhammad, wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Maha suci Allah dan aku tidak termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan kepada diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya bahwa beliau berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang musyrik. Maka para ulama menjelaskan inilah sifat seorang pengikut Rasul dan seorang yang menyampaikan dakwah Rasul harus berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang musyrik. Maksudnya jangan dia bergabung dengan mereka. Jangan dia ikut-ikutan dalam perbuatan kesyirikan. Dia harus berlepas diri dari perbuatan syirik tersebut. Harus membenci orang-orang yang menyekutukan Allah karena Allah membenci mereka. Sebagaimana kita dituntut mencintai orang-orang yang Allah cintai, kita juga dituntut membenci orang-orang yang Allah benci. Kemudian, pelajaran penting dari bagian akhir ayat ini adalah dakwah itu haruslah dibangun di atas dasar keikhlasan. Murni beribadah kepada Allah, tidak menyekutukan Allah dan itu juga ditegaskan di awal ayat. Katakan wahai Muhammad, inilah jalanku, aku mengajak kepada Allah. Inilah dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengajaknya kepada Allah, bukan kepada golongan, bukan kepada pribadi bukan kepada kelompok, bukan kepada ajaran tertentu, ajaran khusus satu golongan, bukan ajaran umum umat Islam, dan bukan pula untuk memperkaya diri, bukan pula untuk mendapatkan berbagai macam fasilitas dan kemewahan dunia, melainkan mengajak kepada Allah, yaitu mengajak manusia beribadah hanya kepada Allah, senantiasa menjalankan perintah Allah, dan menjauhi larangannya. Kesimpulannya jemaah sekalian, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita kewajiban berdakwah karena itulah jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga Allah menjelaskan kepada kita dua pokok penting dalam berdakwah yaitu dakwah itu harus dibangun di atas dasar ilmu bukan hanya modal semangat dan juga di atas dasar keikhlasan. Mengapa dua hal ini penting? Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, "Li'anna akthara ma yufsidu dakwah adamul ilm wa adamul ikhlas." Karena kebanyakan yang merusak dakwah itu adalah karena tidak adanya ilmu dan tidak adanya ikhlas. Orang yang ikhlas dalam berdakwah tapi tidak bermodalkan ilmu, maka dakwahnya menjadi rusak. Demikian sebaliknya, orang yang sudah berdakwah berdasarkan ilmu tapi kurang ikhlas, maka dakwahnya juga akan menjadi rusak. Maka inilah dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak kepada Allah dengan ilmu dan keikhlasan. Walhamdulillah, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Semoga ada manfaatnya. Barangkali ada tanya jawab, saya persilakan. Silakan untuk memperdalam uh, pemahaman, silakan untuk mempertanyakan sesuai dengan pembahasan atau di luar pembahasan. Silakan. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, seperti yang disampaikan bahwa uh, untuk masalah tauhid ini kan yang paling terbesar, paling pokok Pak Ustadz. Nah, di dalam implementasinya itu <clears throat> kadangkala -kadang kita kan uh, mungkin baik sengaja maupun tidak kita berbuatan maksiat ya. Nah, sampai seberapa jauh perbuatan-perbuatan maksiat kita itu mencederai tauhid. Contoh ada misalnya ah saya mau melakukan maksiat misalnya, yang penting saya nggak keluar dari tauhid karena kan di luar tauhid itu dosanya bisa diampuni. Nah, kemudian eh, maaf Pak Ustadz untuk eh, kaitan dengan tauhid ini kita nggak membawa ranah ke politik ya, karena beredar dalam hal masalah kepemimpinan Pak Ustadz ini ada istilah ini ya, apa eh, kepemimpinan orang kafir yang adil katanya lebih baik daripada eh, muslim yang zalim. Nah, ini kan kaitan dengan tauhid juga Pak Ustaz. Nah, ini mungkin mungkin bisa dibantu dijelaskan dari kajian ilmu tauhid. Terima kasih Pak ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Adapun yang pertama, <clears throat> orang yang meremehkan maksiat sehingga dia berani melakukan perbuatan maksiat dengan alasan yang penting tidak keluar dari tauhid. Ya. Maka <clears throat> anggapan seperti ini adalah kesalahpahaman terhadap agama. Ya. Tidak sepatutnya seorang muslim itu meremehkan perbuatan dosa. Walaupun benar adanya dosa yang mencederai tauhid seperti dosa kesyirikan dan kekufuran itu lebih berbahaya. Lebih berbahaya akan menyebabkan orang yang melakukannya itu murtad, keluar dari Islam. Tetapi bukan berarti kita boleh meremehkan dosa selain itu. Kenapa jamaah sekalian? Karena dosa-dosa selain itu bisa jadi menjerumuskan ke dalam syirik juga. Bisa jadi mengantarkan kita kepada kekufuran. Sebagaimana dikatakan ulama salaf dahulu, al-ma'siyatu baridul kufur. Maksiat itu pengantar kepada kekafiran. Ya. Karena dosa itu jamaah sekalian, dia punya sifat dan karakter. Di antara sifat dan karakter dosa itu yang paling berbahaya adalah sekali kita melakukan dosa akan memanggil dosa-dosa yang lain. Itu bahayanya. Makanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innal 'abda idza adnaba dzamban kanat fi qalbihi nuqtatan sauda." Fa in taba minha saqula qalbuhu wa in zada zadat. Sesungguhnya seorang hamba apabila dia melakukan maksiat, muncul satu titik hitam di hatinya. Kalau dia bertobat, titik hitam itu hilang kembali. Tapi kalau dia tambah dosa, bertambah titik hitam. Kalau dia tambah dosa lagi, bertambah lagi, terus bertambah sampai betul-betul menghitam seluruh bagian hatinya. Kalau sudah seperti itu, sedikit lagi dia akan terjerumus di dalam dosa kekufuran. Iya. Ini yang pertama. Yang kedua, jamaah sekalian, meremehkan dosa itu adalah dosa yang sangat besar. Kadang orang melakukan dosa kecil, tetapi karena dia meremehkan dosa, maka dosanya menjadi besar. Ini hati-hati. Ya. Kadang kita melakukan dosanya kecil, tapi kita anggap remeh akhirnya jadi besar karena anggapan remeh kita. Kenapa jamaah sekalian? Karena itu berarti kita meremehkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan para ulama dahulu, jangan kamu lihat besar kecilnya dosa yang kamu lakukan, tapi lihat kepada siapa kamu berbuat dosa. Sama saja dosa kecil maupun dosa besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya jemaah sekalian, orang yang melakukan dosa-dosa walaupun bukan kesyirikan dan kekufuran masih terancam masuk neraka. Walaupun kalau Allah menghendaki bisa saja dia mendapatkan ampunan. Tapi dia masih terancam masuk neraka. Dan jamaah sekalian, kita tidak sanggup menahan azab neraka. Ya. Kalau merasa kulitnya tebal, ya, bisa menahan azab neraka ya silakan saja. Tetapi jemaah sekalian, tidak seorang pun yang sanggup bersabar walaupun sedetik saja menghadapi azab neraka. Kalau begitu, tidak boleh kita meremehkan dosa sekecil apapun. Karena itu akan menyebabkan kita terjerumus di dalam azab neraka. Iya. Adapun kalau dari segi batasannya maka ini perlu dipelajari lebih jauh. Apa saja dosa-dosa yang termasuk dosa besar atau dosa kecil, dan apa saja yang termasuk kesyirikan dan kekufuran. Maka insya Allah di dalam pembahasan kitab ini sampai akhir bab, kita akan mempelajari macam-macam perbuatan dosa, kesyirikan, dan kekufuran. Karena jangan sampai Orang yang berprinsip seperti tadi, yang penting kan nggak keluar tauhid. Tapi karena dia nggak tahu ini dosa syirik atau dosa biasa, sehingga dia terjumus dalam syirik. Akhirnya tauhidnya menjadi batal. Jadi perlu apa namanya dipelajari lebih jauh. Iya. Kemudian satu hal lagi, uh, semua perbuatan dosa, semua perbuatan dosa yang tidak termasuk kesyirikan dan kekufuran bisa saja menjadi kesyirikan atau kekufuran. Kapan itu jemaah sekalian? Kalau seseorang itu menghalalkan misalkan khamar, minum khamar, ini dosa besar. Ini dosa besar. Ya. Orang mau minum satu drum sekalipun dia nggak kafir, tapi dosa besar. Namun kalau dia berkeyakinan khamar ini sekarang sudah halal. Tadinya haram, maka saat itu dia menjadi musyrik. Kenapa jemaah sekalian? Yang berhak menghalalkan dan mengharamkan hanya Allah. Kalau dia sudah berani menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan, maka dia sudah mensejajarkan dirinya dengan Allah, disitulah kesyirikannya. Jadi, bisa saja terjerumus dalam kesyirikan dan kekufuran, walaupun dia melakukan dosa-dosa yang bukan kesyirikan, ataupun kekufuran. Baik, ini untuk pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, ungkapan pemimpin yang kafir lebih baik daripada muslim yang zalim. Ya. Sebelum kita jawab pertanyaan ini jamaah sekalian, perlu kita pahami terlebih dahulu. Wajib bagi setiap muslim memilih pemimpin muslim dan hukumnya haram dan termasuk dosa besar bahkan bisa jadi termasuk kekufuran kalau kita memilih pemimpin non muslim ini bukan permasalahan sepele ini bukan sekedar persoalan politik ini agama di dalam Islam ini bukan sekedar politik dunia belaka dan politik dunia itu pun diatur dalam agama agama kita ini agama yang sempurna beda dengan agama yang lain itulah hikmahnya Mengapa Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW, diutus untuk seluruh umat manusia sampai hari kiamat? Karena agama Islam sudah sempurna. Beda dengan risalah-risalah yang Allah berikan kepada para nabi sebelumnya. Itu belum sempurna dan hanya khusus untuk kaumnya saja. Maka Islam mengatur seluruh permasalahan termasuk permasalahan berbangsa, bernegara, politik, ekonomi, hukum, undang-undang, militer, semuanya lengkap, detail. Dengan aturan-aturan yang paling baik. Siapa yang mengamalkannya dia pasti selamat dunia, di dunia dan akhirat. Siapa yang meninggalkannya dan lebih memilih aturan-aturan yang dibuat oleh manusia, maka dia pasti celaka. Di dunia dan di akhirat. Lengkap, detail. Diajarkan dan diteladankan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya terutama al-khulafaur rasyidin hanya saja kita yang belum tahu. Iya, maka perlu kita belajar menuntut ilmu. Seperti apa petunjuk-petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat di dalam berpolitik. Iya. Makanya jemaah sekalian, menjadi pemimpin itu berat sekali. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan kita, "Innakum satahrisuna 'alal imamah wa satakunu nadamah yaumal qiyamah." Kalian akan berlomba-lomba untuk apa namanya menjadi pemimpin berlomba-lomba untuk menjadi pemimpin padahal itu akan menjadi penyesalan pada hari kiamat kenapa orang yang memimpin itu menyesal jamaah sekalian karena dia tidak menjalankan syariat Allah itu yang akan menjadi penyesalan baginya pada hari kiamat iya makanya aneh orang nggak mengerti dengan syariat Allah sangat rakus untuk menjadi pemimpin iya Padahal itu akan menjadi penyesalan pada hari kiamat. Jadi apa namanya masalah kepemimpinan, masalah politik itu diatur di dalam Islam. Di antara hal yang disepakati seluruh ulama tidak ada perbedaan pendapat bahwa wajib memilih pemimpin muslim. Ya, kalau kita sering mendengar mazhab Syafi'i berpendapat ini dalam masalah ini, mazhab Hambali berpendapat ini dalam masalah itu, beda-beda pendapat dalam banyak masalah fikih. Tapi dalam masalah ini sepakat seluruh empat mazhab dan seluruh ulama haram hukumnya memilih pemimpin muslim, pemimpin non muslim. Makanya aneh kalau ada orang yang dianggap tokoh agama kemudian mengatakan boleh-boleh saja. Padahal ulama seluruhnya sudah sepakat. Dan kalau ulama sudah sepakat itu sudah pasti benar. Yang menyelisihinya pasti salah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah la yajma'u ummati ala dolalah. Sesungguhnya Allah tidak akan menjadikan umatku bersepakat di atas kesesatan. ya. Jadi ulama seluruhnya sepakat wajib memilih pemimpin muslim dan haram hukumnya memilih pemimpin yang kafir. Dan bahkan jamaah sekalian itu bisa menyebabkan kekufuran. Kapan itu? Kalau kita memilih dia atas dasar agamanya atau atas dasar kekafirannya. Tapi kalau kita memilih dia hanya karena persoalan lain, bukan karena senang terhadap agamanya atau kekafirannya, maka itu termasuk dosa besar. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan يا ya amanu la ta'ttakhidul yahuda تتخذوا nasara awliya أولياء بعضهم أولياء بعض ومن minkum fa فإنه minhum kata Allah Subhanahu wa taala wahai orang-orang yang beriman janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin-pemimpin kalian atau sebagai orang-orang yang kalian cintai. Sebagian mereka adalah orang yang dicintai oleh sebagian yang lain, sesama mereka saja. Wa may minkum fa innahu minhum. Siapa di antara kalian yang bersikap loyal kepada mereka, maka dia bagian dari mereka. Jadi bukan bagian dari kaum muslimin, bagian dari mereka. Jadi kita dilarang memilih pemimpin bersikap loyal ataupun mencintai orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagaimana dalam ayat yang mulia ini. Iya. Jadi ini yang pertama jemaah sekalian. Ulama nggak ada perbedaan pendapat. Memilih pemimpin harus yang muslim. Lalu bagaimana? Kok setelah itu ada muncul ungkapan pemimpin mus, pemimpin kafir yang baik lebih bagus daripada pemimpin muslim yang zalim? Itu tidak mungkin terjadi. Ya. Karena kebaikan terbesar adalah Islamnya. Dan kejelekan terbesar adalah kekufuran. Bagaimana mungkin dia lebih baik daripada seorang muslim? Ya. Jamaah sekalian, seorang muslim yang melakukan dosa sebanyak dan sebesar apapun, sebanyak dan sebesar apapun, ketika dia mati sebelum bertobat masih ada harapan mendapatkan ampunan. Masih ada harapan mendapatkan ampunan. Iya. Kemudian orang yang melakukan kesyirikan dan kekufuran apabila dia mati sebelum bertobat tidak ada harapan mendapatkan ampunan. Jadi bagaimana mungkin dikatakan yang kafir itu lebih baik? Dan juga amal kebaikan yang dia kerjakan, amal kebaikan yang dia kerjakan semuanya terhapus karena dosa syirik yang dia kerjakan. Sebagaimana Allah tegaskan, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu menyekutukan Allah, maka uh, terhapuslah amalanmu. Kemudian jemaah sekalian, satu hal yang perlu kita pahami. Orang kafir itu kalau kelihatan baik, maka jangan kita tertipu bisa jadi di dalam hatinya menyimpan kebencian yang besar terhadap Islam dan kaum muslimin hanya saja tidak dia tampakkan. Kalau dia tampakkan dia nggak akan terpilih, nggak akan dipilih oleh muslim. Dan itu telah Allah ingatkan dalam Al-Qur'an. Ya, telah Allah ingatkan dalam Al-Qur'an, "Walan tarda angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah ridho kepadamu sampai kamu mengikuti agama mereka. Jadi bagaimana mungkin kita tertipu dengan penampilannya yang zahir, penampilannya yang lahiriah seakan baik, padahal Allah sudah mengingatkan kita. Hati-hati, di belakang hal itu, di belakang kebaikan-kebaikannya yang nampak, ada agenda-agenda tersembunyi. Ada agenda-agenda tersembunyi untuk membahayakan umat Islam dan bahaya yang paling besar jamaah sekalian, kita jangan berbicara bahaya fisik. Yang paling besar, yang paling berbahaya adalah bahaya akidah. Bahaya yang bisa membahayakan kita di dunia dan juga di akhirat. Ya. Lebih baik kita dipimpin oleh orang muslim yang dia membahayakan dunia kita, dia suka berbuat zalim, kita terzalimi secara dunia daripada dimimpin orang kafir membahayakan akhirat kita. Mana yang kita pilih? Ya, bagaimana mungkin dikatakan yang mus yang kafir itu lebih baik? Kemudian jemaah sekalian, kenapa ungkapan itu dikatakan? Kenapa nggak dikatakan pemimpin muslim yang baik, tidak zalim, tidak korupsi, lebih baik daripada pemimpin yang kafir? Ini politik sebenarnya. Ya. Masih sangat banyak kita punya stok umat Islam yang baik, Kenapa harus dikatakan lebih baik memilih pemimpin kafir? Tidak, kita pilih pemimpin muslim yang baik, yang tidak korupsi. Ya. Masih banyak dan sangat banyak insya Allah taala. Ya. Jadi e, barangkali demikian wallahu'alam. Ada yang lainnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya pertama, apa bedanya Aulia dengan Amir? Yang kedua, apakah pejabat itu sama dengan Aulia atau Amir? Yang ketiga, apa maksud hadis yang menyatakan kita harus taat kepada pemimpin walaupun dia seorang budak dari Habasyah? Terima kasih. aulia. Kalau dari segi makna yang biasa digunakan di dalam buku-buku fikih yang disebut dengan aulia atau al-wulah ya. Itu artinya pemerintah. Ya. Itu adalah apa namanya? Uh, jamak dari wali waliul amr. Waliul amr atau auliaul amr itu artinya pemerintah. Itu dalam definisi fikih, dalam istilah fikih yang berkaitan dengan pemerintah. Ya. Tapi kalau dalam eh, buku-buku uh, akidah, kalau disebut aulia, jamaknya wali, itu maksudnya kekasih Allah. Ya. Tapi sekarang kita berbicara uh, apa namanya istilah dalam buku-buku fikih terkait dengan eh, pemerintahan. Ya. Kadang dikatakan waliul amr. Jamaknya ul amr, artinya pemerintah. Ya. Atau ulil amri. Wulatul umur. Ya, itu dalam bahasa Arab. Kalau amil, amil artinya pekerja. Ya. Kadang yang dimaksud dengan pekerja di sini adalah gubernur. Jadi gubernur itu pada hakikatnya dia hanya pekerja, pekerja dari pemimpin yang ada di atasnya. Iya. Jadi demikian wallahu alam. Kemudian yang terakhir tadi apa itu Pak? Eh. Oh ya, budak dari Habasyah. Itu adalah hadis yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Usikum bi taqwallahi azza wa jalla." Was-sam'i wat-ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyun Aku berwasiat kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaklah kalian mendengar serta taat kepada pemimpin kalian meskipun dia seorang budak dari negeri Habasyah. Ya. Maksudnya apa? Walaupun tadinya dia berkedudukan rendah, seorang budak sekalipun, bukan orang merdeka, tapi kalau dia sudah berhasil menjadi penguasa, wajib bagi kita untuk mendengar dan taat. Dan maksudnya di sini tentunya adalah muslim. Kalau dihubungkan dengan ayat-ayat dan hadis lain, bahkan dihubungkan dengan kesepakatan ulama, wajib bagi kita untuk menaatinya. Kalau dia sudah jadi pemimpin, walaupun sebelumnya dia mungkin orang biasa atau bahkan orang rendahan, kalau dia sudah berhasil berkuasa, wajib bagi kita untuk menaatinya seperti pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, barangkali demikian, Pak. Wallahu alam. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya ingin menanyakan uh, sebuah ayat yang tadi Ustadz sebutkan membahas mengenai togut ya. Nah, sebagaimana tentang togut. Oh ya Ya, sebagaimana yang pernah saya baca ya, apalagi dalam surat yang biasa dihafal juz 30 ya. Uh, eh, dalam surat An-Naziat kan membahas menang, mengenai izhab ila fir'aun nahinnahu tagha. Di mana tersebut apakah uh, hanya membahas mengenai secara bahasa saja atau yang berarti melampaui batas atau uh, ada juga ustadz yang mengatakan bahwa togo itu merupakan bentuk uh, singular ataupun tidak jamak dari togot karena togot itu sendiri berdefinisi jamaknya dari togo nah itu lalu bagaimana pendapat Ustaz mengenai Fir'aun yang dikatakan togo di dalam ayat tersebut apakah itu bermakna bahwa Fir'aun tersebut sebelum itu kan Nabi Musa belum berdakwah kepada Fir'aun ya baru mau berdakwah tetapi sudah dikatakan togo nah itu e, seperti apa sih Eh, korelasi sebagaimana kita pahami bahwa uh, dan tidak kami utus dari setiap umat melainkan kami seru padanya sembahlah Allah saja yang jauh togut. Nah, itu pada di zaman Nabi Musa. Lalu bagaimana di zaman Nabi Muhammad apakah ada bentuk manusia dari togut itu sendiri? Lalu Baik. bagaimana di zaman realti zaman akhir zaman ini apakah ada togo atau togut itu sendiri? Ya, ya sekian. Terima kasih. Baik. Togut itu berasal dari fi'il tagha. Ya. Yang artinya adalah tajawaz al-haq, melampaui batas. Itu makna togut secara bahasa. Ya. Adapun secara istilah yang dimaksud dengan togut memang ulama memberikan berbagai macam penafsiran. Ada yang mengatakan togut itu setan. Ada yang mengatakan togut itu berhala. Ada yang mengatakan togut itu tukang sihir. Nah, penafsiran yang mencakup atau definisi yang mencakup seluruh penafsiran tersebut adalah apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Beliau berkata, yang dimaksud dengan togut itu adalah kullu ma tajawaza bihil abdu haddahu min ma'budin au matbu'in au muta'in. Setiap hamba yang melampaui batas apakah atau setiap hamba yang diperlakukan melampaui batas, apakah itu sesembahan atau yang diikuti atau yang ditaati. Contohnya sesembahan apa? Seperti berhala-berhala dan patung-patung. Ya, dan seluruh yang disembah selain Allah. Siapa yang menyembah selain Allah berarti dia telah menjadikannya sebagai togut. Ya. Kemudian yang diikuti Contohnya siapa yang diikuti? Ulama usu. Ya, Syekh Ibn Thaymin rahimahullah memberikan contoh. Contohnya adalah ulama usu. Ulama yang menghalalkan apa yang Allah haramkan. Atau mengharamkan apa yang Allah halalkan. Berfatwa demi ketenaran. Berfatwa demi mengikuti kebanyakan orang. Ya. Tidak mengikuti syariat Allah. Itu juga termasuk togut. Kemudian yang ditaati yang ditaati itu termasuk pemerintah yang ditaati dalam dosa. Ya, pemerintah yang memerintahkan masyarakatnya berbuat dosa, kemudian masyarakat menaatinya, berarti masyarakatnya telah menjadikannya sebagai togut. Ya. Sebagai sesembahan selain Allah. Apabila mereka kemudian menghalalkan apa yang Allah haramkan atau sebaliknya mengharamkan apa yang Allah halalkan. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Kata Allah, orang-orang Yahudi dan Nasrani, orang-orang Yahudi menjadikan orang alim mereka dan orang-orang Nasrani menjadikan ahli ibadah mereka sebagai sesembahan selain Allah. Nah, ketika sahabat Adi bin Hatim ketika itu baru masuk Islam, dia beliau dulunya beragama Nasrani. Kata beliau, "Ya Rasulullah, kami tidak menyembah pendeta kami." Maka Nabi SAW mengatakan, "Bukankah ketika mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, kalian ikut menghalalkan?" Demikian pula mereka melakukan sebaliknya, mengharamkan apa yang Allah halalkan, kalian ikut mengharamkan? Kata mereka, kata beliau, "Iya." Maka Nabi SAW mengatakan, itulah peribadahan kepadanya. Ya. Jadi kalau kita menaati makhluk, siapapun dia, termasuk pemimpin, untuk menghalalkan apa yang Allah haramkan, seperti kita contohkan tadi, khamar misalkan. Ya. Katakan ada pemimpin suatu negeri. Dia mengatakan, di negeri kita saya tetapkan khamar ini sudah halal. Kemudian kita ikut. Kita menghalalkan demi mengikuti dia maka kita telah menjadikan dia sesembahan kita. Ya, kita telah menjadikan dia togut. Jadi kesimpulannya togut itu apa namanya luas. Bisa jadi sesembahan, bisa jadi yang diikuti. Yang diikuti contoh lain adalah tukang sihir. Itu juga togut. Yang diikuti ucapannya yang bertentangan dengan syariat Islam. Seperti dia menebak-nebak perkara gaib. Ya, yang mengetahui perkara gaib hanya Allah. Kalau kita mempercayai ada selain Allah mengetahui perkara gaib, maka kita telah menjadikannya sebagai togut. Ya. Demikian pula yang ditaati dalam dosa, dalam kemaksiatan, berarti kita telah menjadikan orang yang ditaati tersebut sebagai togut. Barangkali demikian, wallahu alam. Ya. Masih ada kesempatan? Masih? Ya. Masih ada kesempatan. Kalau masih ada boleh satu lagi mungkin ya. Satu lagi, Ada ngeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon tanya bagaimana pandangan Ustadz terhadap negara kita yang menghormati dan memfasilitasi bukan hanya agama Islam tapi seluruh agama di Indonesia ini hmm. yang menyembah patung, yang Nasrani, dan kita mengikuti semua kebiasaan-kebiasaan mereka. Termasuk memperaikan hari Natal, hari tahun baru, dan lain sebagainya. Termasuk hari nyepi dan sebagainya. Nah bagaimana pandangan Ustadz terhadap negara Indonesia? Terima kasih. Kalau kita berbicara idealnya, tentu itu tidak patut Ya. Tetapi ini pembahasan yang luas sekali. Ada sebuah buku bagus ditulis Imam al Qayyim rahimahullah berjudul Ahkam Ahli Dhimmah. Hukum-hukum orang kafir yang tinggal di negeri muslim. Ya. Beliau sebutkan di situ dan juga di dalam buku-buku fikih yang banyak, idealnya orang-orang kafir itu tidak boleh nampak siar-siar mereka sedikit pun ketika mereka tinggal di negeri muslim. Tidak boleh nampak siar-siar mereka sedikit pun. Ya. Tidak gerejanya, tidak rumah ibadah yang lain, tidak pula acara-acaranya maupun kegiatan-kegiatannya, nggak boleh nampak. Karena kalau dia nampak, itu secara tidak langsung adalah ajakan kepada orang muslim untuk mengikuti mereka. Ya. Itu idealnya seperti itu. Tidak boleh ditampakkan syiar-syiar kekufuran. Kalau yang seperti itu saja tidak boleh, maka tentu membantu mereka atau bahkan mengucapkan salam terhadap mereka, mengucapkan selamat terhadap mereka dalam perayaan kekafiran mereka, itu lebih tidak boleh lagi. Ya. Karena itu tuntutan kalimat la ilaha. Kalimat bagian yang pertama dari kalimat la ilaha illallah. La ilaha artinya mengingkari semua penyembahan kepada selain Allah. Itu arti la ilaha. Berarti nggak boleh kita melakukan perbuatan-perbuatan yang menunjukkan persetujuan atau dukungan terhadap penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi ini apa namanya? perbuatan yang sebetulnya berbahaya. Iya. Makanya di negara-negara Islam yang betul-betul menerapkan syariat Islam, nggak ada kita lihat rumah ibadah selain daripada masjid. Contohnya di Makkah dan Madinah. Ya. Nggak ada satupun. Atau di Arab Saudi secara keseluruhan. Selain daripada Makkah dan Madinah, di kota-kota lain. Karena mereka berusaha mengikuti syariat Islam. Ya. Di dalam buku-buku fikih, itu dijelaskan demikian. Tidak boleh. Orang-orang ahli zimmah itu, Orang-orang kafir yang tinggal di negeri muslim tidak boleh menampakkan syiar-syiar mereka. Itu aturan Islam yang sebenarnya. Iya. Maka kalau begitu apa yang harus kita lakukan? Memberikan nasihat. Kenapa sebagian pemerintah di negeri Islam mengizinkan berdirinya gereja-gereja dan lain-lain? Karena mereka tidak tahu. Mereka nggak tahu hukumnya. Kalau begitu yang kita lakukan adalah berdakwah mengajarkan mereka, mengajak mereka. Iya. Nah, itulah tugas kita menyampaikan. Paling tidak kita sampaikan kepada anak-anak kita, masyarakat kita. Siapa tahu mereka di masa depan yang akan menjadi pemimpin. Iya. Jadi yang paling penting adalah apa yang bisa kita lakukan. Apa yang bisa kita lakukan. Kemudian yang berbahaya yang tidak boleh kita lakukan adalah mengkafirkan. Ya. Jadi jangan sampai karena perbuatan tersebut lalu kita dengan mudahnya mengkafirkan. Itu kekufuran. Itu adalah kekufuran. Tetapi mengkafirkan seorang muslim itu adalah satu hal yang berbahaya. Ada syarat-syarat yang harus terpenuhi terlebih dahulu. Ya. Yeah. Di antara syarat pentingnya adalah iqamatul hujjah. Menjelaskan terlebih dahulu, mengajarkan. Dia sudah paham itu kekafiran, tetap dia lakukan, maka barulah dia dapat dikafirkan. Ya. Makanya e, tidaklah yang dapat mengkafirkan itu kecuali para ulama. Jadi kalau kita dapati di negeri manapun, apakah di negeri kita atau di negeri lain, kita dapati pemerintahnya melakukan perbuatan kekufuran, tidak mudah kita mengkafirkan. Kenapa jamaah sekalian? Karena orang yang tidak tahu bisa jadi Allah maafkan. Ya, disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seseorang pada umat terdahulu sebelum dia mati dia berwasiat kepada anaknya. Kalau saya mati, bakar jasadku, tumbuk jadi abu, kemudian lempar ke angin. Kalau Allah mampu menghidupkan aku kembali, maka aku akan diberi azab dengan azab yang tidak pernah diberikan kepada seorang pun. Ini jemaah sekalian ucapan kekufuran. Di mana kekufurannya? Dia meragukan kemampuan Allah. Ini kan kufur. Dia ragu Allah mampu menghidupkannya kembali. Lalu ternyata setelah dia mati anaknya melakukannya, maka Allah perintahkan kepada bumi, kumpulkan semua serpihan jasadnya. Lalu dia dibangkitkan kembali dan ditanyakan, "Kenapa kamu melakukan itu?" Dia katakan, "Karena takut kepada kepadamu ya Allah." Maka Allah mengampuni dia. Ulama menjelaskan maksud hadis ini, dia mendapatkan ampunan karena dia tidak tahu itu kekufuran. Ya. Maka Allah berikan pemaafan dengan sebab itu. Oleh karenanya Allah tegaskan dalam Al-Qur'an, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulah." Kami tidak akan mengazab sampai kami mengutus rasul. Karena orangnya belum tahu. Sehingga Allah berikan pemaafan. Jadi, walaupun sudah jelas kita lihat ada seseorang, bukan hanya pemerintah, siapa saja, seorang muslim, yang melakukan perbuatan kekafiran, tidak otomatis dia boleh kita fonis kamu kafir. Ya, karena bisa jadi itu tadi, karena dia belum tahu, Allah memaafkan dia. Maka ketika kita mengatakan dia kafir, kita mengatakan orang yang masih muslim sebagai kafir dan itu akan kembali kepada kita. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mengqala li akhihi ya kafir, faqad ba'a bihi ahaduhuma." Siapa yang mengatakan kepada saudaranya, "Wahai kafir," maka ucapan itu akan kembali pada salah satu dari keduanya. Ini bahayanya. Ya. Jadi tidak diragukan lagi menyetujui kekafiran, memberi izin orang-orang kafir melakukan kekafiran itu juga kekafiran. Iya. Memberikan izin terhadap syiar-syiar mereka itu juga kekafiran. Tapi tidak otomatis orang yang muslim yang melakukannya langsung bisa diponis sebagai kafir. Oleh karena itu, uh, yang terpenting bagi kita adalah mengajak, berdakwah semampu kita. Ya, adapun fonis dia itu sudah kafir atau belum, itu bukan urusan kita. Itu urusan para ulama besar. Baik. Barangkali demikian Pak. Wallahu alam. Ya.